Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan sekarang kita memasuki pembagian daripada qiyas Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, aqsamul qiyas, pembagian-pembagian qiyas. Yang qasimul qiyas wa ila jaliyyin wa khafiyyin. Qiyas itu terbagi menjadi dua, qiyas yang jali dan khafi. Jali itu adalah qiyas yang nampak jelas gamblang. Paham ya? Qiyas yang nampak jelas gamblang itu globalnya. Khafi itu qiyas yang tersembunyi tersembunyi ilahnya, tersembunyi sebabnya dan semisalnya. Nanti kita lihat penjelasan yang beliau sampaikan di sini. Fal jaliyu, maka kias yang jali, masabatat illatuhu bin binasin au ijma'in. Perhatikan, kias jali itu adalah kias yang telah tetap sebabnya itu telah ditetapkan dengan nas apa nas berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah au ijma' dengan kesepakatan para ulama au kana maqtu'an fihi atau kias yang sebabnya sudah terputus darinya maksudnya apa? Binafil farik bainal asl farad. Dengan meniadakan perbedaan antara asal dan cabangnya. Dengan cara membedakan apa? Dibedakannya, dihilangkannya perbedaan antara cabang dan asalnya. Nanti akan sebutan dan contohnya lebih jelas nanti. oke ya. Nah, barakallahu fikum. Misalu masabat alatuh bin nas, contohnya yang telah datang sebabnya itu dengan nas dengan dalil. Paham ya? Sebabnya itu telah datang dengan dalil itu namanya. Contohnya apa? Masabatat illatuhu bin nas. Naam, qiyasul man' min al-istijmar bidam an-najis. Al-jafi 'ala al-man'i min al-istijmar birrausah. Perhatian ini. Dikiaskannya larangan untuk istijmar. Istijmar itu nah barakallahu fikum bersuci tapi menggunakan semacam batu aslinya. Paham ya? Itu aslinya ya. Nah, kiasan dilarangnya bersuci dengan menggunakan darah yang najis yang sudah kering. Paham ya? Darah najis kering menggumpal di batu lah misalkan itu. Itu dilarang. Nah, dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan dilarangnya beristijmar, bersuci dengan apa? Rausah. Rausah itu kotoran hewan. Seperti misalkan kotoran hewan sapi itu kalau taman keras itu, hitam-hitam keras itu kan, itu nggak boleh juga. Oh ya, dikiaskan itu darah yang najis, paham ya? Nah, barakallahu fikum darah nah barakallahu darah ayam atau darah apa sembelian kemudian mengeras itu untuk bersuci nggak boleh. Masih bersuci ini bersuci dari qadaul hajah itu paham ya? Untuk setelah kencing atau setelah BAB misalkan, itu maksudnya. Nah, kenapa? Fa inna illatu hukmil asl sabitatun bin nasi? Dikarenakan sebab hukum asalnya itu sudah datang tetap dengan apa? Dengan nas, dengan dalil. Haitsu ata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ilan Nabi sallallahu yaitu nam ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajaraini Membawa dengan dua batu dan apa? Dan satu kotoran hewan. Seharusnya kan apa? Tiga batu ya. Tapi ternyata dapatnya dua batu sama satu kotoran. Naam, liastanji bihinna untuk beristinja. Istinja maksudnya bersuci dari kotoran hajat tadi dengan apa? Dengan dua batu dan satu na'am barakallahu fikum satu kotoran hewan tadi. Fa al-hajarain wa alqa Kemudian Rasulullah naam barakallahu fikum mengambil dua batu itu maksudnya ya dan melemparkan yang rawsah tadi, kotoran hewan dilemparkan. Wa qala hadha riksun. Ini yang kotoran hewan tadi ini riksun wa riksu an-najis. Niksil maknanya adalah najis. Ini najis. Jadi Rasulullah ambil dua tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. nam. Karena untuk masalah ijmar bersuci dengan batu itu pada asalnya nah barakallahu fikum paling sedikitnya tiga. Tapi paling banyaknya kapan ya sampai suci. Kalau misalnya tiga sudah suci sudah selesai. Tapi kalau belum tambah lagi nggak masalah. Itu manakala tidak ada air. Nah, kalau sudah ada air maka kita mencukupkan dengan yang lebih suci dari ada itu. Paham ya? Itu cuman hukum asalnya seperti itu. Nah ini nanti kias yang seperti ini namanya kias apa? Jali, jelas sekali. Paham ya? Jali, jelas sekali, gamblang, terang-terangan, yaitu apa? Nah barakallahu fikum yang dikiaskan tersebut atau asal asal tersebut sebab asalnya itu sendiri apa? Datang dengan dalil. Paham ya? Yaitu larangan bersuci dengan apa? Dengan rausah kotoran hewan tadi. Nah, maka juga dilarang kita bersuci dengan apa? Dengan endapan darah yang najis tadi itu. Paham ya? Nah. Kemudian berikutnya yang kedua, masa masabatat ala illatuhu bil ijma'. Contohnya sekarang yang telah tetap sebabnya, sebab asalnya hukum asalnya itu dengan ijma'. Nah, apa contohnya? Nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an al qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi eh, Nah, atau seorang hakim dilarang untuk apa? menghukumi sebuah perkara dalam keadaan dia apa? marah. Karena biasanya kalau dalam keadaan marah kan nggak konsentrasi. Mungkin ngomongnya ngawur dan misalnya, nggak saya nggak nggak fokus itu loh istilahnya. Nah, nah itu larangannya yang pertama dengan ijma ya, itu dilarang dengan ijma. Faqiyasu man'il hakim min al-qadha 'ala man'il qadban minhu min al-qiyasil jali. Maka mengkiaskan larangan al-hakim orang yang nahan kencing atau nahan BAB Nah, dikiaskan di situ juga dilarang untuk memberikan hukum. Menghukumi sebuah perkara, nah dikiaskan dengan apa? Larangan. Nah, seorang kaudi tadi menghukumi sebuah perkara karena marah tadi. Nah, ini termasuk minal kiasil jani. Ini termasuk kias yang jelas dan gamblang. Kenapa? Karena nanti ilahnya perhatikan. Li subuti illatil asl. Karena adanya sebab hukum asalnya atau sebab na'am barakallahu fikum asalnya itu yang dikiasi bil ijma. Paham ya? Sebab hukum asalnya dengan ijma. Wahya tashwishu al-fikr, yaitu mengganggu pikiran. Nah, barakallahu fikum wa inshighal qalb dan sibuknya hati. Biasanya orang kalau menahan kencing, menahan BAB, tenang enggak dia? Enggak tenang. Gimana ini? Enggak tenang pokoknya. Nah, ini orang yang marah juga sama. Orang marah biasanya enggak konsentrasi, enggak tenang itu. Nah, barakallahu fikum secara ijma dikiaskan ke situ. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini namanya qiyas yang jali. Berikutnya yang sekarang nah tidak datang dari Al-Qur'an maupun sunnah ataupun ijma, tapi dengan cara apa? Meniadakan perbedaan antara asal dan faraknya. Nah, dengan cara apa? Meniadakan perbedaan antara asal dan farak. Tidak ada bedanya gitu istilahnya. Misal maka nama tuan fihi. Contohnya sekarang kias yang jali tapi terputus darinya. Dengan cara apa terputusnya? Terputus dari dalil tadi binafyil farik bainal asal farak dengan meniadakan perbedaan antara asal dan cabangnya. Jadi asal dan cabangnya dihilangkan perbedaannya. Oh ya, perbedaan antara asal dan cabangnya dihilangkan. Seperti qiyasu tahrimi itlafi manil yatim bil lubsi ala tahrimi itlafihi bil akli. Nah, contohnya kiasnya apa? Kiasnya mengharamkan, menghilangkan atau merusak hartanya anak yatim dengan memakainya. Nah, dikiaskan apa? dikiaskan kepada haramnya menghilangkan atau merusak hartanya anak, anak yatim dengan memakannya. Paham ya? Nah, maksudnya maksudnya nah barakallahu fikum lafaznya kan umum. Ya, kita dilarang merusak atau menghabiskan hartanya anak yatim. Menghabiskan baik dengan cara memakannya, memakannya dalam artian tuh yang mungkin menggunakan untuk berikan makanan atau dengan cara memakainya dengan berikan pakaian atau dengan cara membakarnya. Sama enggak? Sama. Nah, liqat'i untuk memutuskan dengan cara apa? Binafil farik bainahuma. Dengan cara meniadakan perbedaan antara keduanya, enggak ada bedanya. Cabang dan farik enggak ada bedanya, sama-sama itlaf. Makanya sama-sama merusak itu loh. Sama-sama menghabiskan kan? Menghabiskan di sini enggak bukan maknanya dihabiskan dimakan itu enggak. Soalnya sama-sama menghabiskan intinya itu menghilangkan hartanya yatim tadi itu. Baik dengan cara dibakar pun juga sama, mau digunakan untuk beli makanan juga sama, mau digunakan untuk misalkan berjudi atau misalkan sama saja. Yang jelas menghilangkan atau menghanguskan harta anak yatim lagi. Apa maksudnya itu ya? Nah, itu kias yang jali. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi ilahnya sama, ilahnya intinya itlaf. Intinya itlaf, intinya merusak harta anak yatim itu. Wah, digunakan dengan cara apapun intinya merusak, menghilangkan itu dilarang. Apa maksudnya ya? Nah, jadi kita hilangkan apa? Perbedaan antara keduanya. Asal dan faraknya enggak usah dibedakan. Nah. Sekarang yang khafi, tersembunyi sekali. Wal khafi ma sabatat illatuhu bistinbat. Yaitu sebuah kias yang sebabnya naam itu telah tetap tapi dengan istinbat. Istinbat itu pengambilan dalil. Paham ya? Dari dalil yang ada diambil istinbat, dikeluarkan nah hukumnya dari dalil tersebut walam yaqta' fihi binafyil farik bainal asl fara' namun tidak dengan cara apa tidak dengan cara menghilangkan atau memutusnya dengan cara eh, tidak dengan cara memutus kias tersebut dengan menghilangkan perbedaan antara asal faraknya dalam artian perbedaan tetap masih ada gitu loh tidak dihilangkan perbedaannya kalau yang sebelumnya ini bedakan kan perbedaannya dihilangkan sama saja itu mau dimakan mau di eh, digunakan untuk makan atau digunakan mau dibakar mau dihanguskan yang jelas sama-sama menghilangkan harta anak yatim enggak boleh. Ya, itu. Kalau ini enggak, kata beliau, walam yaqta' fihi binafil farik bainal asl wal farq. Nah, dan tidak apa? Tidak terputus kias tersebut dengan sebab apa? Dengan sebab dihilangkan, ditiadakan perbedaan antara asal dan faraknya. Misal contohnya kiasul asnan. Asnan itu pada asalnya seperti nabarakallahu fikum semacam biji-bijian yang lembut yang pada waktu itu digunakan untuk na'am barakallahu fikum mencuci pakaian. Kalau terjemahan bebasnya seperti sabun bubuk. Air rinso dan misalnya itu sabun-sabunan itu loh. Apa itu ya? Asnan itu. Na'am. sebutkan nama beliau di dalam syarah beliau. Di asnan itu semacam na'am tumbuh-tumbuhan yang yang bijinya itu lembut kemudian digunakan untuk mencuci. Na'am. seperti itu. Qiyasul asnan 'alal bur. Nah, sekarang asnan yang semacam sabun sabun bubuk tadi itu itu dikiaskan dengan bur, sama-sama lembut kan? Nah, sama-sama lembut juga. fitahrim riba. Nah, di dalam mengharamkan riba enggak boleh. Nah, untuk masalah asnan itu juga enggak boleh karena ada riba katanya, haram hukumnya. Bijam'il kail karena karena sama-sama bisa ditakar. Nah, ini Fa inna tahlil bil qil lam yus lam yusbat bin nasrin wala ijma'. Karena sesungguhnya sebab nah barakallahu fikum pengharamannya itu dengan qil karena ditakar itu tidak ditetapkan dengan nas tidak pula dengan ijma'. Nas itu Al-Qur'an Sunnah ya. Walam yaqta' fihi dan juga tidak hilang atau tidak putus binakil farik bin asl farak dengan sekedar menghilang dengan sekedar menghilangkan perbedaan antara asal dan faraknya. It dikarenakan minal jaiz termasuk perkara yang boleh an yufarriq bainahuma. Ya kan? Boleh kan membedakannya? Jangan bilang itu enggak ada bedanya. Dibedakan. Nah, kalau yang pertama tadi kan yang kias dan jali tadi yang sebelum ini kan dihilangkan perbedaannya. Kalau ini enggak bisa. Nah, eh, it minal jaiz dikarenakan diperbolehkan untuk membedakan antara keduanya. Bi anal burra mat'um wa khilafil asnan. Karena bur dimakan. Walaupun sama-sama ditakar tapi bur dimakan enggak? Bur dimakan. Tapi kalau sabun nggak dimakan. Jadi nggak bisa itu sama saja, bisa. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini kopi sekali ini. Allah musta'an. Kemudian qiyasus syibh. Qiyasu asyibh. Nah, qiyas yang syibh, syibh itu aslinya penyerupaan, diserupakan itu ya. Kita lihat di sini. Wa min qiyas ma yusama bi qiyasus syibh. Dan termasuk kias bagian dari kias juga ada yang dikenal dengan dinamakan dengan qiyasus syibh. Wa huwa yaitu an yataraddad far'un baina aslaini mukhtalafail hukm yaitu an yataraddad masih meragukan yataraddad masih ragu masih bimbang nah sebuah cabang cabang itu masih bimbang masih ragu masih meragukan antara dua asal yang berbeda hukumnya asalnya ada dua asalnya dua tapi berbeda hukumnya itu loh nah yang cabang ini otomatisnya masih ikutkan yang mana ikut yang asal yang mana yang satu atau yang dua karena dua asal berbeda hukum. Nah, cabangnya ini mau diikutkan hukum yang mana gitu loh. Hukum asal yang satunya atau yang keduanya? Apa maksudnya ya? Kita lihat sini. Wa fihi na'am syibhun bi kullin minhuma. Dan di dalamnya ada keserupaan. Ada keserupaan masing-masing antara keduanya. Jadi cabang ini memiliki keserupaan dari sisi lain dengan asal yang pertama dan memiliki keserupaan dari sisi lain dengan asal yang kedua. gitu loh. Jadi masing-masing itu memiliki keserupaan. hak bi aktsarihima syibhan bihi. Namun yang seperti keadaan bagian maka diikutkan cabang tersebut dengan apa? Dengan mana yang paling banyak penyerupaannya. Itu. Mana yang paling banyak penyerupaannya. Ya, hak itu fayul ilhaq maksudnya diikutkan, oh, sebab Diikutkan dengan mana yang paling banyak penyerupaannya. Nah, sekarang cabangnya serupa dengan asal yang pertama atau asal yang kedua? Ada sisi penyerupaan dua-duanya. Cuman mana yang lebih banyak? Oh, ternyata lebih banyak menyerupai yang pertama. Berarti ikutan yang pertama. maksudnya ya. Nah, kita lihat sini. Misal dari contohnya al-abdu. Abdu itu budak. Hal yamliku bitamliki enam. Hal yamliku bitamlik qiyasan 'alal hur aw la yamlik qiyasan 'alal bahimah. Ini perhatikan ini. Karena sekarang budak ya, budak itu seakan-akan seperti binatang enggak? Seakan-akan. Di yang perintah suruh ya kan? Nah, itu kalau dari sisi itu kan namanya binatang memiliki enggak? Hmm? Maksudnya memiliki harta dia miliki enggak? Enggak. Nah, itu sekarang budak ini dikiaskan dengan nah, binatang ini karena enggak sama-sama enggak memiliki atau dikiaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama sama-sama sama-sama nah barakallahu fikum dia punya sesuatu yang dia miliki atau enggak itu kita lihat sini. Apakah dia memiliki bitamlik dan kepemilikan dikiaskan atas orang yang merdeka atau dia tidak memiliki apa-apa dikiaskan dengan hewan tadi? Paham maksudnya? Karena kalau dikiaskan dengan orang merdeka kan sama-sama orangnya. Walaupun ini budak ini merdeka. Tapi kalau dikiaskan dari sisi dia disuruh sana suruh sini kan seperti hewan. Ya itu ikut yang mana gitu loh istilahnya. Kita lihat sini. Idza nadarna ila hadainil aslain al-hur wal bahimah apabila kita lihat dari dua atau kita perhatikan pada dua asal ini yaitu orang yang merdeka dengan binatang, wajadna anal abda mutaraddidun bainahuma. Kita jumpai bahwasanya budak itu ya bimbang antara keduanya. Ikutin yang mana ini? Masih bimbang di antara keduanya. Famin haitsu anahu insan aqil ditinjau dari bahwasanya budak itu adalah manusia berakal, yusabu wa yu'aqab, diberi pahala dan juga dihukum, wa yunkah nam, wa yankih. Nah, barakallahu fikum wa yankih wa yutalliq dia juga menikah dan juga menceraikan paham ya atau wa yunkah yutalliq itu ya jadi maksudnya dia atau wa yankah wa yutalliq itu jadi dia nikah dan dia juga menceraikan yusbihul hur serupa dengan orang yang merdeka ya enggak nah ya yang pertama wayungkah wayungkah wayutalik wayungkah berarti dia dinikahkan juga bisa kalau yutalik kan menceraikan nah Yusbih luhur dia serupa dengan orang yang merdeka. Wa min haitsu annahu yuba' eh, wa yurhan wa yuqaf wa yuhab wa yurat wala nam wala yuda' wa yutman bil qimah wa yatasarraf fi perhatikan dan ditinjau dari dia itu dijual eh, digadekan diwakafkan dihadiahkan eh, diwariskan nam kemudian tidak dititipkan dan dia juga nah barakallahu fikum nam dijamin dengan sebuah jaminan maksudnya itu nah barakallahu fikum dia itu kalau kejual itu ada harganya ada nilainya gitu loh dinilai sebuah nilai wa tasarraf fi dan dia juga nah barakallahu fikum bisa berbuat di situ nah dalam artian kita seperti maksudnya dia disuruh apa-apa mau gitu loh namanya diperlakukan apa saja mau yushbihul bahima sesuai dengan seperti apa bahima bahima kan binatang binatang gitu juga nah sapi itu juga bisa diwakafkan bisa juga dihadiahkan digadaikan dijual nah itu Waqat wajadna annahu min haitsu tasarruf al-mali aktsar shibhan bil bahimah fa in biha ini perhatikan. Maka sungguh kita mendapatkan menjumpai bahwasanya ditinjau dari tasarruf mali yaitu na barakallahu fikum penggunaan hartanya atau kepemilikan hartanya dia lebih banyak menyerupai hewan karena budak itu enggak punya apa-apa dia. Hartanya milik tuannya semua. Nah itu. Nah, pada asalnya ya. Jadi jangan sama sekarang itu yang pembantu-pembantu budak itu lain. Jangan sama budak. Karena sebagian orang menganggap itu budak akhirnya boleh di eh, misalnya dinikahi dan semisalnya. Enggak, itu bukan budak itu. Oleh karena itu pembantu-pembantu itu yang mungkin sekarang karena di luar-luar dan semisalnya pembantu-pembantu itu bukan bukan budak itu. Perbudakan itu bukan seperti itu. Perbudakan itu oh, kaum muslimin perang melawan kufar kemudian banyak tawanan dan nah barakallahu fikum masuk dalam ghanimah dan semisalnya itu nanti ada perbudakan situ. Orang kufar yang misalkan perempuan-perempuan kufar di awan budaknya situ. Nah, maka kita jumpai kalau dari si harta, nam misalnya penggerakan harta atau istilahnya dia menggunakan hartanya itu lebih condong lebih banyaknya dia menyerupai apa? hewan. Fayul hak biha malah kerikutan seperti hewan. Nah ini. wah al kismu min kias min al kias dha'ifun. Tapi bagian ini kias syibh ini perhatikan dan pembagian ini merupakan pembagian kias yang lemah idlaifna bainahu wa bainal asl illatun munasibatun siwa annahu yushbihu fi asl ahkam annahu yunazihu asl akhar ya kan dikarenakan apa dikarenakan tidak ada antara dia antara cabang itu dengan antara asalnya sebab yang cocok kecuali hanya sedang menyerupai mana yang paling banyak ya dari sisi hukumnya bersamaan itu apa bersamaan itu nanti bertentangan dengan asal yang lainnya kalau kalian serupakan dengan dengan hewan padahal dia manusia berseberangan enggak Nah, ini termasuk kias yang lemah nih. Paham ya? Kias yang lemah. Naam. Kita akhiri di sini kiasul aqs sekarang. Kias aqs, aqs sebaliknya. Yang sering kita dengar kan sebaliknya. Kalau kamu berbuat kebaikan dapat pahala, sebaliknya kalau kamu berbuat kejelekan dapat dosa. Seperti itu. Kalau di sini, wa minal qiyasi ma yusama bi qiyasil aqs. Dan juga termasuk kias ada yang dinamakan dengan kiasul aqs, bahwa isbatu naqidi hukmil asl lil far' yaitu menetapkan lawan daripada hukum asal untuk cabangnya. Paham ya? Lawan hukum asalnya ditetapkan untuk cabangnya gitu loh. Paham ya? Hukum asal bersedekah apa? Yuk Yukjar pertahanan itu. Tapi kalau dia misalnya gunakan hartanya itu kepada selain jalan Allah misalkan yuksan dapat dapat dosa misalkan dikasih dosa misalkan. Nah itu namanya perlawannya itu. Paham belum ini? Isbatun naqidi hukum, itu lawan Menetapkan lawan hukum asalnya kepada cabangnya itu. Kenapa? Liwujudi naqidi illati hukmil asal fi. Dikarenakan adanya lawan sebab hukum asal padanya. Paham ya? Dikarenakan adanya apa? Lawan nan sebab hukum asal yang ada di situ. Jadi hukum asalnya apa? Hukum asalnya dia dapat pahala. Nah, dapat pahala ini barakallahu fikum ternyata di cabangnya itu lawannya. Nah, Hukum asalnya orang yang berbuat baik, nah, berbuat baik ini karena berbuat baik, sebabnya karena berbuat baik dapat apa? Pahala. Nah, ternyata apa? Ternyata ternyata di cabangnya ini ada lawannya, berbuat kejelekan. Ewa. Berarti apa? Berarti lawan dari sebab yang asal ada di situ kan muncullah hukum dia dapat dosa, dia tidak dosa. Paham maksudnya ya? Wa masalul dzalika dan mereka mencontohkan untuk hal tersebut untuk kiasan akas ini dengan sabda Rasulullah SAW wa fi bud'in ahadikum sadaqah eh? dan nah barakallahu fikum pada berhubungan badan kalian maksudnya bersama istrinya maksudnya maka itu ada sedekah di situ qalu ya Rasulullah nam wahai Rasulullah butuh itu artinya jima ya qalu ya Rasulullah mereka mengatakan wahai Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu apakah Salah seorang di antara kalian di antara kita mendatangi syahwatnya. Nah, dalam artian nah mendatangkan syahwatnya nah barakallahu fikum di jalan yang benar wa yakunu lahu fiha ajrun. Kemudian dia dapat dia dapat pahala. Qala Rasulullah jawab dengan kias. Qala ara'aitum law wada'aha bi haramin akana 'alaihi wizrun? Bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya kepada perkara yang haram, apakah dia dapat dosa? Nah, dikiaskan itu. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula lah apabila dia meletakkan syahwatnya kepada yang halal, nah, paham ya? Maka dia dapat pahala. Kias enggak nih? Kias akas kan dilawan kan? Eh aslinya berlawanan gitu loh. Nah, fa asbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al far'i, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah menetapkan untuk cabangnya wa wal wata' al halal itu jima yang halal, wata' itu jima. Itu jima yang halal, naqidu hukmil asal sebagai lawan daripada hukum asal bahwa al watu al-haram itu jima yang haram. Paham ya? al watu kalau dalam artikel atau apa itu fikih itu al watu maksudnya adalah jima. Itu jima yang haram. Li wujudi naqidi 'illati hukm asl fi dikarenakan adanya lawan sebab hukum asal di situ. Ada lawannya itu kan? Naam. Asbata lil far'i ajran. Eh, Rasulullah menetapkan bagi cabangnya itu adanya pahala li'annahu wat'un halal karena itu adalah jima yang halal karena anna fil asl sebagaimana na'am barakallahu fikum yang ada pada hukum asalnya atau pada asalnya wizran itu dosa li li'annahu on haram karena itu adalah jima yang haram. Apa maksudnya ya? Ewa eh, na'am barakallahu fikum seperti itu. Itu mengenai kias insyaallah taala kita sudah memahami secara globalnya na'am barakallahu fikum baik yang beliau sebutkan atau yang sebagian yang belum sebutkan seperti kias al awlawi, ya kan? Dan kias al awlawi